aset gitu. nah karena masih banyak titipannya eh, nah jadi sebagian musim secara umum itu ya sebagian besar musim yang bersama kita itu tidak itu wakafnya itu dikelola mereka Allah termasuk misalnya seperti berbuat anten radio ya nilainya besar radio yang apanya seperti jempol akhir apakah boleh itu bisa kita ambil karena itu sangat mudah eksekusinya kemudian uh, mungkin sudah ada yang wakaf dalam bentuk kami masjid ya apakah boleh kita minta ganti duit aja gitu. kemudian ada yang wakafnya dalam bentuk saya ikut menyumbang 100 juta buat beli tanah tanahnya mungkin kita kilo mungkin ya boleh nggak yang seperti ini kita minta mereka mengganti dalam bentuk uang dan uang itu kita belanjakan di tempat yang lain misalnya yang kita ridho padanya nah ini pertanyaan yang sangat uh, penting untuk Ustaz Nah, Sebatas yang anak tahu tentang hukum bermasalah ini dibolehkan bagi seorang wakif untuk memindahkan wakafnya kepada nafir yang lainnya. Itu kalau sudah terbentuk nafir. Pertanyaannya, sudah terbentuk nafir belum? Sudah ada surat terbentuk nafir terhadap wakaf-wakaf ini semua. Nazir itu pelaksana wakaf penanggung jawabnya, pelaksananya bukan eh, wakif yang mewakafkan status wakaf sudah milik Allah tidak bisa berubah nah begitu kalau itu wakaf eh, apa namanya untuk masjid ya masjid tanah itu misalkan tadinya untuk masjid kalau mau dipindah ya untuk masjid karena itu wakaf muayyan namanya ya begitu fa Allahumma coba disampaikan nanti terus misalkan kayak kabel ya, datang si muhsininya temui mutir ya atau surat atau pengurusnya siapa ah, bilang saya sebagai wakif Alhamdulillah berusaha ikhlas karena Allah tentang wakafnya tentang wakaf amal wakafnya tapi saya nggak ribau wakaf saya itu dikelola dan itu gimana jalan keluarnya tinggal tunggu aja dia punya takut kepada Allah dan punya malu nggak Kalau sejarah ini mungkin saja dia mempertahankan ya sudah ya. Nah. Misalkan lagi masalah keramik, tentu nggak mungkin dijebol. Nggak mungkin kan evakuasinya sulit. Nah. tapi kalau dia punya malu, kalau dia masih punya malu, ya, punya sifat wara ya, oh, jangan khawatir, kami akan uh, ganti wakaf keramik juga. Nilainya berapa? Nanti diberikan keramik untuk wakaf masjid berikutnya. Artinya seandainya pun bisa secara ekonomi diuangkan, itu tetap kembali untuk tanah ya tanah. Ya enggak, nah, uh, sebentar dulu. Apa saja sih bentuknya tadi? Kabel, tanah, bangunan termasuk. Ya, artinya kayak ada yang saya berikan untuk atapnya saya beli hmm. untuk semennya nah gitu ya saya ini aja sementara sampaikan sampaikan aja dulu perkara nanti bagaimana teknisnya nanti sampaikan aja kami sebutkan siapa saja para wakifin saya yang mewakafkan ini si fulan yang mewakafkan ini saya yang mewakafkan ini kami ini nama-nama tercantum tetap akan mengatakan itu adalah wakaf lillah milik Allah namun kami tidak ridho ini dikelola oleh hantu gimana itu lihat dari jalan keluar Iya itu sih namanya lain Tahu lain Licik nah, Kalau keri, Orang yang keri tidak akan demikian nah, Sudah paham nggak mungkin dibongkar